tidak lepas sedikit pun dari diri-diri kita semua. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satu bentuk nikmat pun yang ada pada diri-diri kalian melainkan itu datangnya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menuntunkan pada kita semua ketika kita berada di pagi hari atau di sore hari untuk berdoa dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Allahumma ma asbaha min ni'matin أو أحد من خلقك فمنك وحدك اللهم ما أصبح بي من نعمة نعم saya lupa doanya Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakasy syukur Demikian pula di sore hari Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, aku memasuki waktu pagi maka tidak ada satupun nikmat atau salah seorang dari makhlukmu melainkan itu bersumber darimu ya Allah faminka wahdak la syarika tidak ada syarikat bagimu falakal hamdu syukur maka hanya untukmu ya Allah segala pujian dan syukur demikian pula di waktu sore barakallahu fikum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menuntunkan kita untuk senantiasa memuji Allah taala dan bersyukur kepadanya maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kemudahan oleh Allah taala untuk kembali melanjutkan majelis ta'lim kita atau majelis ilmu yang senantiasa kita lakukan di setiap malam Sabtu di masjid yang semoga mubarakah ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan ketahuilah bahwa amalan menuntut ilmu atau bermajelis ilmu adalah amalan yang tidaklah seseorang menegakkannya melainkan dia menginginkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhlas karena Allah mengharapkan kebaikan, keutamaan, keridaan, mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya berharap dijauhkan dari segala kejelekan, keburukan, dari siksaan api neraka. Naam, oleh karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, yang ma'ruf dari Ubay bin Ka'ab dan juga dari selainnya Rasulullah SAW bersabda Man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah لا يتعلمه illa lidun lidunya yusibuha la illa yuridu bihi 'aradan minad dunya Barang siapa yang menuntut ilmu kata Nabi SAW yang ilmu itu tidaklah dituntut melainkan adalah hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala ini ikhlas mengharapkan keridhaan mengharapkan perjumpaan terhadap Allah Subhanahu wa taala mengharapkan surga Allah maka barang siapa yang menuntut ilmu yang ilmu itu tidaklah dituntut melainkan karena semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah tabaraka wa taala akan tetapi seseorang itu menuntutnya adalah untuk mendapatkan aradam minat dunia, bagian dari dunia ini. <clears throat> Au liyasrifa wujuhan nasi ilaih. Atau dia mengharapkan dengan ilmu itu agar wajah-wajah manusia berpaling kepadanya. Maka ancamannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada khalahullahun nar. Uh, la ancamannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah orang yang seperti itu tidak mencium bau surga di hari kiamat kelak yakni tidak akan masuk surga wali adzubillah Naam Adapun dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda man talabal ilm man talabal ilmah liu liyumariya bihil ulama au liyujariya bihis sufaha liyujariya bihil ulama au liyumariya bihis sufaha au liyasrifa wujuhan nasi ilaih adakhalahu Allahun nar Siapa yang menuntut ilmu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia menuntut ilmu tujuannya adalah untuk dikatakan sebagai orang yang berilmu yakni berbantah-bantah membantah para ulama. Nah, jadi ada orang menuntut ilmu supaya dia bisa membantah orang. Ya. Membantah para ulama supaya dikatakan bahwa dia subhanallah mampu membantah orang-orang yang berilmu. Naam atau liyujariya bihi liyumariya bihi as-sufaha atau dia ingin untuk menipu orang-orang yang bodoh, membodohi orang-orang yang bodoh, yang jahil. Sehingga ketika dihadapannya orang-orang yang jahil, dia berbicara seenaknya. Ya, di dalam agama Allah taala karena dia mengetahui bahwa orang tersebut adalah orang yang jahil. Maka dia berfatwa dengan seenaknya naudzubillah au liyasrifa wujuhan nasi ilaih atau dia menuntut ilmu untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya maka Allah taala akan masukkan dia ke dalam neraka nah pada hadis yang pertama dia tidak cium bau surga hadis yang kedua akan dimasukkan oleh Allah taala ke dalam api neraka waliyadzubillah maka ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa hendaklah kita menuntut ilmu, bermajelis ilmu hanyalah mengharapkan semata-mata keridhaan perjumpaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya menjauhi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala kejelekan dan keburukan dan berlindung kepada Allah dari siksaan api nerakanya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan insyaallah taala pembahasan kita dari kitab Al Aqidah Islamiyah minal Kitabi was Sunnah As-Sahihah yaitu akidah Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah. Naam oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Taib kita sampai kepada pembahasan berikutnya yaitu fasal atau bab faidatul istighal bidda'wati wal kutub yaitu manfaat menyibukkan diri dengan dakwah ilallah dan menyibukkan diri dengan kitab-kitab. Berkata penanya rahimahullah berkata penanya semoga Allah taala memeliharanya mal faidatu min al ishtighal bid da'wati wa nashril kutub wal muslimuna yudbahun Seorang penanya berkata, semoga Allah menjaga dia dan kita semua, apa manfaat menyibukkan diri dengan dakwah kemudian menyebarkan kitab-kitab Sementara al-muslimun yudbahun. Sementara kaum muslimun disembelih atau dibunuh, yakni di negeri-negeri yang lainnya. Ya, seperti misalnya sekarang di Palestina atau di tempat-tempat yang lainnya, kaum muslimun dibantai, dibunuh oleh kufar. nah sebagian orang-orang yang uh, memiliki hamasah emosional beragama yang mereka digelari dengan jihadiyun yang naam yang berleberkan ahlul jihad yang suka berjihad mereka mencela para ulama yang sibuk dengan dakwah dan sibuk menulis kitab dan menyebarkan kitab-kitab tersebut sebagai dakwah ilallah dicela karena zamannya sekarang adalah zaman untuk memerintahkan kaum muslimun berjihad ya kaum muslimun sedang dibantai sedang disembelih Naam, dan ini ma'ruf barakallahu fikum. Pertanyaan seperti ini masyhur ya. Dan sangat banyak di zaman kita sekarang orang-orang yang mencela para ulama ya dan yang mencela itu adalah para tokoh-tokoh yang terkenal. Mereka juga ya dai-dai yang terkenal di seluruh dunia. Ya, mereka mengatakan kepada para ulama mereka hanya sibuk dengan ilmu, menulis, sibuk dengan fikhi, tetapi tidak sibuk dengan jihad. Nah, maka dijawab oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Kata beliau, "Inna kulla muslimin ala thagratin min thugharil Islam." Faminal muslimina man yutqan nam faminal muslimina man yutqinu faminal jihad wal qital wa minhum man yutqinuhu bil lisan wa minhum man yadfa al mal wa qad asyara ar-rasul sallallahu alaihi wasallam al-karim ila hadhihi al-anwa faqala jahidu al-musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum Rawahu Abu Dawud rahimahullah. Sesungguhnya setiap muslim itu ala thagratin min Islam. Seluruh muslim itu di atas medan dari medan-medan perang, yakni dalam Islam. Ya, di dalam perjuangan dari perjuangan-perjuangan Islam. Maka di antara kaum muslimun ada yang yutqin yang dia memiliki keahlian di dalam fannul jihad. Nah, yang benar fannal jihad wal qital. Yaitu keahlian di dalam jihad dan peperangan. Ya. Di antara kaum muslimun memiliki keahlian tersebut. Di antara mereka yang lainnya ada yang keahliannya berjihad dengan lisan. Dengan lisannya yakni berdakwah, menyampaikan ilmu. Di antara kaum muslimun ada yang berjihad dengan hartanya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada hal yang demikian itu. Dalam sabda beliau yang diriwayatkan Imam Abu Daud rahimahullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jahidu al musyrikin. Perangilah orang-orang musyrikin. Berjihadlah kepada orang-orang musyrikin yaitu bi amwalikum dengan harta kalian wa anfusikum dengan jiwa-jiwa kalian wa alsinatikum dengan lisan-lisan kalian. Artinya berarti jihad itu tidak terbatas pada ya dengan mengangkat senjata saja. Tetapi berjihad dengan bersedekah, dengan harta yang kita miliki, berjihad dengan lisan, dengan ilmu yang kita miliki, semua itu adalah bagian daripada jihad. Bahkan barakallahu fikum afdalul jihad adalah talabul ilm syar'i. Paling afdolnya jihad adalah menuntut ilmu syariat, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh para imam seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Qayyim dan para ulama-ulama sunnah. Seluruhnya mengatakan bahwa menuntut ilmu agama Allah adalah seafdol-afdol jihad fisabilillah. Paling afdolnya jihad di jalan Allah adalah menuntut ilmu syariah. Barakallahu fikum. Karena tidak mungkin seseorang bisa berjihad dengan lisannya, yakni dengan dakwah, berjihad dengan hartanya, berjihad dengan anggota badannya, melainkan dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu dasarnya barakallahu fikum. Sehingga alangkah benarnya para imam-imam yang menyatakan bahwa afdalul jihad adalah talabul ilmi asy-syar'i. Naam, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berdalilkan dengan firman Allah taala di dalam suratul Asr, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." illa amanu 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq Allah bersumpah demi masa seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman yakni berilmu. Kemudian wa 'amilus salihat beramal dengan amalan saleh wa tawassaw bil berdakwah di atas kebenaran wa tawassaw bis sabr dan berwasiat dengan kesabaran. Maka empat marhala ini yaitu ilmu, amal, dakwah dan sabar. Kata Imam Ibnu Qayyim ini adalah jihadun nafas. Adalah jihad melawan diri sendiri. Ya. Sebelum apa? Sebelum berjihad di medan perang dengan anggota badan. Naam. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Kalaulah Allah tidak menurunkan satu surah pun di dalam Al-Qur'an kecuali suratul Asr ini, maka cukup untuk seluruh manusia. Cukup dalam kehidupan mereka. Barakallahu fikum. Ya, walhasil al-jihad yang pertama adalah jihad an-nafas yaitu empat perkara ini, kemudian jihad dengan anggota badan yaitu jihad dengan senjata dengan perang di medan jihad. Naam. barakallahu fikum sehingga menuntut ilmu syariat adalah seafdal-afdal jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan pada kita bentuk-bentuk jihad kepada musyrikin bisa dengan harta, dengan jiwa dan juga dengan lisan. Ya, tetapi sekali lagi dengan jiwa, raga itu tidak akan mungkin terwujudkan kecuali demikian pula dengan lisan, demikian pula dengan harta tidak mungkin terwujudkan kecuali di atas ilmu syariah. Oleh karena itu berapa banyak orang yang berjihad tidak diberkahi oleh Allah karena dia menyelisihi Al-Qur'an dan sunnah. Naam, dia tidak punya ilmu yang benar, tidak punya pembimbing yang benar dari para ulama, tetapi berjihad karena emosional. Naam, karena semangat beragama tapi tidak didasari dengan ilmu syar'i, maka jihadnya ya tidak menghasilkan sesuatu apapun. Bahkan terhasilkan adalah sebaliknya kekalahan demi kekalahan, kehinaan demi kehinaan. Fanasallallahu salam al afiyah. Dan mereka yang tabiqu alaihim qauluhu sallallahu alaihi wasallam untuk mereka itu diterapkan ucapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kata beliau dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma idza tabayatum bil ina wa akhadtum adnabal bakar wa raditum bizara wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dhulla la yanzi'u hatta tarji'u ila amrikumul awal wa fi riwayah ila amrikum al al atiqa Naam apabila kalian menyelisih syariat dengan jual beli dengan cara riba kalian memerintah dengan zalim kalian mengutamakan dunia kalian daripada akhirat kalian kalian meninggalkan jihad maka Allah akan menghinakan kalian dalam sisi kehidupan kalian tidak akan dicabut kehinaan itu oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama yang benar kepada wahyu Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya demikian pula dalam hadis yang lain yang tabiqu alaihim qauluhu sallallahu alaihi wasallam pada mereka tadi juga diterapkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu kata beliau tak ubahnya seperti gutha seperti buih di lautan. Ya. Seperti apa? Buih di lautan. Kagutha'is sail. Ya, para sahabat bertanya, yakni guza itu adalah dari jauh menampakkan kekuatan. Buih dari jauh itu menampakkan apa? kekuatan. Tapi ketika sampai di tepi terhempas ya bercerai-berai tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Itulah permisalan yang Rasulullah SAW sebutkan tada alaikumul umam kama tatada alaikum ala qas'atiha. Amin killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah qala alaihi salatu wassalam la bal antum kathir walakinnakum gutha ka guthai sail. Kata Nabi SAW alaihi wasallam akan menyantap kalian tatada umam. Umat-umat akan menyantap kalian wahai umat Islam. Sebagaimana orang yang kelaparan kama tatada al akalatu ala qas'atiha. Sebagaimana orang yang kelaparan menyantap makanan di atas hidangannya. Nah, kata sahabah, amin killatin nahnu yauma idin, apakah karena kita jumlahnya sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, La. Tidak. Balantum kehir. Bahkan kalian itu banyak jumlahnya. Walakinnakum gutha. Akan tetapi kalian tahu banyak seperti buih di lautan. Nah. Ya. Maka na'udzubillah. Orang-orang yang memiliki semangat di dalam Islam kita syukuri atas semangatnya namun sekedar semangat itu tidak cukup barakallahu fikum melainkan dilandasi dengan ilmu Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula sunnah para sahabat-sahabatnya. Naam, kita kembali kepada keterangan Syekh rahimahullah walidzalika kana Hassan radhiyallahu taala anhu yudafi 'anil Islam bilisanihi wa syi'rihi oleh karena itulah sahabat Hassan, yakni Hassan ibni Thabit Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu taala anhu, beliau membela Islam dengan lisan dan syairnya. Yakni salah satu percontohan dari sahabat Rasulullah SAW yang membela Islam berjihad kepada Islam tetapi dengan lisan dan syair-syair beliau. Naam Hassan ibni Thabit Al-Ansari al Khazraj radhiyallahu taala anhu adalah sahabat Rasulullah yang digelari dengan syairu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan, disebutkan ya e, terkait dengan beliau dalam hadis-hadis Bukhari Muslim dalam riwayat Abu Dawud, Al-Baihaqi dan selainnya. Beliau memiliki keutamaan yang besar barakallahu fikum yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah senantiasa beliau dengan roh al-kudus yakni pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai beliau. Nah, beliau memiliki umur kurang lebih 120 tahun. Seperdua umurnya beliau di masa jahiliyah dan seperdua yang lainnya di masa keislamannya. Yang senantiasa membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syair-syairnya, pujian-pujian terhadap Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dan pembelaan pembelaan beliau terhadap Islam dan kaum muslimin. Naam, sehingga beliau dipuji oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, walhasil barakallahu fikum uh, para sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Naam, mereka berjihad dengan lisannya, dengan syairnya, ataupun dengan jiwa raga mereka dan juga dengan harta-harta mereka. Naam. Akan tetapi semuanya dilandasi dengan wahyu Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yakni di atas ilmu syar'i. Wala yashukku muslimun aqilun biwujubil jihad bisayf was-sinan 'ala muslimin 'ala hasbi istita'atihim. Wa inna tashji'al muslimina 'ala jihad bil kutubi wal maqalat huwa min lawazimil jihad. Tidak meragukan dari seorang muslim yang berakal akan wajibnya jihad dengan pedang, dengan senjata terhadap kaum muslimin wajib, yakni berjihad di medan perang dan itu sesuai kemampuannya masing-masing ialah ala hasbi istita'atihim sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, ya Allah taala firmankan wa lahum mastata'tum min quwwah ya wa min ribatil khail turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aiddu lahum mastata'tum min quwwah." Persiapkanlah untuk musuh-musuh Allah, untuk kafirin, yaitu kekuatan dari kalian. Persiapkan kekuatan dan juga min ribatil khail dari kuda-kuda yang terlatih. Ya, yang dengannya kalian melarikan musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Nah, barakallahu fikum. Maka Allah perintahkan kita untuk mempersiapkan diri untuk berjihad dan para ulama menjelaskan para mufassirin terhadap ayat yang mulia ini bahwa persiapan yang paling pertama yang paling mendasar adalah persiapan ilmu. Nah, ya, perbekalan yang paling prinsip paling utama adalah ilmu syariah. Itu yang lebih dahulu daripada persiapan fisik kemudian fasilitas alat perang. Naam. Demikian ikhwani din azzakumullah wa inna tasji'al muslimin alal jihad bil kutub wal maqalat wa min lawazimil jihad dan memotivasi kaum muslimin berjihad dengan kitab-kitab dengan ucapan-ucapan dengan lisan-lisan ini merupakan termasuk bagian daripada jihad ya min lawazimil jihad merupakan kelaziman-kelaziman dari jihad ya maksudnya tidak mungkin seseorang itu berjihad tanpa memiliki ilmu yang ilmu itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah kemudian ditulis dalam kitab-kitab oleh para ulama ya nam dan didakwakan dengan lisan-lisan. ثم إن نشر الكتب المبنية على الكتاب والسنة هي من sunnah من هي من min hiya هذا الدين مما hadad به من ulhiqa bihi سواء في wa أو sawa'un fil aqidati aw awil ibadat awil muamalat kemudian menyebarkan kitab-kitab yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah ini adalah merupakan awamil tanqiyah hadad din merupakan sebab-sebab pensucian terhadap agama yang mulia ini ya barakallahu fikum menyebarkan dakwah melalui kitab-kitab atau lisan-lisan kita sesuai Al-Quran dan Sunnah ini adalah upaya untuk mensucikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Walaupun barakallahu fikum tentunya agama Allah ini agama yang suci, ya, terpelihara dan terjaga. Tapi yang dimaksud adalah mimma ulhiqa bihi min bid'in wa dalalatin. Yaitu dari hal-hal yang dimasukkan di dalamnya berupa bid'ah-bid'ah dan kesesatan-kesesatan oleh ahlul bid'ah, ahlul dalal. Ya. Orang-orang yang senantiasa tegak di atas bid'ah dan penyelewengan terhadap Islam. Mereka ini yang menyusupkan bidah-bidah dan penyelewengan-penyelewengan dalam Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengutus ya para ulama di setiap zaman untuk mensucikan agama Allah dengan ya membantah bidah-bidah tersebut, kebatilan-kebatilan tersebut, penyelewengan-penyelewengan tersebut, baik dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalat atau selainnya dan ini adalah perkara yang sangat penting. Ya. Dan ini berulang-ulang kita nukilkan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala ma ya dalam Sunan Abi Dawud, rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini dihasankan atau disahihkan Imam Al Albani rahimahullah taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil jahilin Ya, akan memikul mengemban amanah ilmu ini di setiap generasi. Siapa yang memikulnya? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang adilnya, para ulama, orang-orang yang adil, yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya, uh, apa, syuhada ulin, syuhada ubil qista, ya, yaitu saksi-saksi yang adil. Nah, Siapa mereka itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Mereka selalu menampik ya penyelewengan orang-orang yang berlebihan. Nah, jadi ini dalil bahwa ada orang-orang Islam, umatul Islam dan khususnya para dai-dai Islam, mereka ini gulu berlebih-lebihan, berdakwah kepada Islam tapi hulu. Seperti kaum Syiah misalnya, mereka hulu. Barakallahu fikum. Yaitu sampai apa? Mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Ya Ahlul Bait. Ini berlebihan. Yang lainnya lawannya ya mengkafirkan para sahabat seperti kaum Khawarij. Ya. Naam. Walhasil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang gulu di dalam Islam. Maka para ulama yang adil itu tadi diutus oleh Allah di setiap generasi, tidak akan pernah hilang. Ya. Uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin dan membantah kebatilan orang-orang yang membuat kebatilan wa jahilin. Nah, ini juga dalil bahwa ada orang-orang yang suka membuat kebatilan dalam Islam. Ya. Tidak mungkin Rasulullah bersabda demikian kalau tidak ada wujudnya kejadian hal itu. Pasti ada. Ya. Itu kaidah yang disebutkan para ulama di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis. Ya. Seperti Allah misalnya berfirman ada orang-orang yang eh, ketika Allah melarang untuk bersujud dengan matahari, bulan, bintang, pohon, Ya, itu tidak mungkin Allah sebut kalau tidak ada yang melakukannya. Ya, itu kaidah. Maka demikian pula ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak mungkin, itu suatu hal yang sia-sia kalau tidak ada kejadiannya. Ya. Maka ada dari umat ini yang suka membuat kebatilan. Ada dari umat ini orang-orang yang berlebih-lebihan, gulu. Ya, dan ada dari umat ini orang juhala dan ini yang banyak. Juhala yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Orang-orang yang adil para ulama ini diutus oleh Allah setiap zaman meluruskan kebodohannya orang-orang yang bodoh. Ya. Perhatikan tiga ini. Tiga sifat dan tugas para ulama-ulama yang diutus oleh Allah di setiap zaman tersebut. Ya, yang pertama adalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam Islam. Yang kedua orang-orang yang membuat kebatilan dalam Islam. Yang ketiga orang-orang jahil yang suka berbicara dalam agama Allah, menafsirkan sesuatu tapi di atas kejahilan. Maka ulama-ulama yang adil ini tadi meluruskan, membantah dan meluruskannya. Barakallahu fikum. Maka <clears throat> demikian ya kesempurnaan Islam ya yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala yang menjaga dan memeliharanya. Ya, inna nahnu nazzal apa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az yakni Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya kata Allah. Kami yang menjaganya. nah Sehingga barakallahu fikum kita tidak perlu ya berkecil hati atau ya berputus asa waliyadzubillah dengan jumlah kaum muslimin yang sedikit dibanding kaum kafirin ya demikian pula dalam hal tatawur teknologi perkembangan orang-orang kafirin jauh terdepan daripada kaum muslimin itu bukan hal yang dijadikan sebagai kekecewaan atau berkecil hati atau berputus asa. Ya. Demikian pula kita mengatakan dalam tubuh Islam itu sendiri. Untuk ahlus sunnati wal jamaah tidak berkecil hati. Tidak berputus asa dengan jumlah yang sedikit di tengah-tengah kaum muslimin yang banyak jumlahnya. Ya, yang Rasulullah SAW telah sebutkan dalam hadis yang dikenal dengan sifatul ghuraba, ghurabaul mukminin, yaitu keterasingan orang-orang yang beriman. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian juga Rasulullah menyebutkan terkait dengan ahlus sunnah yaitu di tengah-tengah ya perpecahan yang banyak mereka sendirian satu ahlus sunnah wal jamaah salafiyun dakwah salafiyah di tengah kelompok-kelompok yang sangat banyak ya jadi itu semua ada dalilnya keasingan Islam ada dalilnya keasingan ahlus sunnah ada dalilnya ya jadi itu bukan hal yang perlu dikecewakan ya bahkan di antara hikmah yang disebutkan para ulama di antara hikmah barakallahu fikum ini bukan apa menjazmkan tapi hikmah yang diambil dari sari-sari dalil ya bahwa ciri dakwah seorang dai ketika banyak manusia menerimanya maka itu ciri kalau dai itu salah dalam dakwanya ini hikmah bukan berarti apa kita tidak senang orang menerima lah itu yang saya maksud tapi ini ucapan para ulama ada di kitab-kitab para ulama di lisan-lisan para ulama, ya, di kaset-kaset para ulama ada ucapan ini, ya, dan sering kita dengarkan. Barakallahu fikum. Maka yang benar kita berdakwah di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau banyak yang mengikut, Alhamdulillah, fabihi wa ni'mah. Kalau sedikit yang mengikut, maka itu sunnatullah merupakan sunnatullah ketetapan Allah Ta'ala yang Allah telah takdirkan terkait dengan dalil-dalil keterasingan ahlu sunnati wal jamaah dan keterasingan Islam secara umum dari kaum kafirin. Naam. Barakallahu fikum. <clears throat> iya. Kenapa para ulama mengatakan demikian? Kita bisa membuat analogi sendiri, ya. Memang kalau seseorang itu berdakwah mengikuti maunya orang-orang, itu pasti akan diterima. Ya, pasti akan diterima oleh orang banyak. Di sana dia berwarna merah, di tempat yang lain dia berwarna putih, di tempat yang lain berwarna hitam, bercoklat dan semua warna. Ya, bahkan dia mengikuti keinginan orang-orang dalam memberi fatwa. Kalau orang ini menginginkan fatwa seperti ini, maka dia berupaya mengikutinya dan mencari dalil untuk membenarkan fatwa yang dia keluarkan. Pasti orang akan menerima dan pasti banyak pengikutnya. Itu diantar hikmah barakallahu fikum. Oleh karena itu, para ulama mengatakan demikian. Ya. Bukan berarti sekali lagi jangan disalahpahami, bukan berarti ulama yang mengucapkan itu tidak senang kalau dakwanya diikuti orang. Nah, itu orang gila yang seperti ini, ya. Orang yang tidak waras. Kalau dia berdakwah tapi dia tidak ingin orang lain menerima dakwanya. Ini bukan orang yang waras. Ya, orang yang waras adalah orang yang menginginkan dakwanya itu orang lain menjadi baik dan diterima. Tetapi di atas aturan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan sunnah demikian pula ya para sahabat-sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Nah, karena waktu salatul isya uh, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita cukupkan barakallahu fikum. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.